بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد sebelum kita menjawab yang kita jawab semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebatas yang anak ketahui jawabannya sebelum itu ada perkara penting yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah tausiah yaitu di antara problem yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita cari solusinya demi maslahat dan kebaikan semuanya adalah terkait dengan anak-anak kita. Nah, kita menyadari bersama bahwa anak-anak ini adalah amanah. Subhanallah dengan mujtama' komunitas sebanyak ini yang bermukim di satu tempat yang sama berpusat di satu masjid ma'had yang sama ini karunia yang besar yang wajib kita jaga bersama dengan mensyukurinya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian problem-problem yang ada diselesaikan bersama dengan ta'awun dengan bimbingan ilmu hal yang tidak diragukan dengan banyaknya komunitas seperti ini yang jumlah besar dan banyaknya anak-anak tentu saja eh, pembinaan anak-anak itu jauh lebih sulit dibandingkan kalau jumlahnya sedikit dengan berbagai ragam karakter anak-anak ya yang di, dipengaruhi oleh tarbiyahnya, dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, dipengaruhi oleh lingkungannya. Sebenarnya dari satu sisi dalam hal lingkungan alhamdulillah ya ini sudah nikmat yang besar karena anak-anak kita hidup di lingkungan ma'had. Tetapi dari sisi lain kita tidak yakni terisolir sama sekali karena tetap berdekatan dengan masyarakat dengan berbagai eh, naam <clears throat> hal-hal di sekitar kita yang besar pengaruhnya kepada anak-anak dan bisa membahayakan Eh, naam perkembangan mereka. Ada kulli hal kami hanya ingin mengingatkan kewajiban masing-masing kita kita semua sama-sama orang tua punya anak masing-masing kita setiap kita tanpa kecuali yang sudah punya anak wajib untuk selalu mengingat kewajiban kita selaku wali, selaku orang tua bahwa terbiah anak ini adalah tanggung jawab kita. Terbiah anak-anak tanggung jawab kita. Kita berkewajiban menterbiahnya. Nah, adapun masalah metode terbiahnya ini pembicaraan berikutnya. Tetapi pada asalnya tanggung jawab masing-masing orang tua. Allah Subhanahu wa berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimana cara menjaga keluarga masuk dalamnya istri dan anak? Bagaimana cara menjaganya dari api neraka? Tentunya dengan terbiah dengan pendidikan Islami. Ya, diajari, diterbia dididik sejak dini, sejak usia kecil. Ya, adab-adab syar'i, adab-adab Islam diajari uh, na'am ilmu syariat hafalan Quran, hadis, dan yang lainnya. Sesuai dengan kemampuan anak itu tentunya. Nah, Ya, Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in qadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Karena pada usia 7 tahun ini Al-Ghalib usianya sudah mumayyiz, ini sudah berakal, sudah bisa memahami apa yang diajarkan eh, dari ibadah-ibadah yang ada dan bisa berniat bisa berniat sehingga ibadahnya sah sholatnya sah karena sudah bisa berniat karena sholat itu tidak, tidak akan sah kalau tidak tidak disertai dengan akal dan tidak ada niat nah dan ini hanya terrealisasi ketika anak usia tujuh tahun yang ini sudah memayis adapun sebelumnya yang belum memayis itu sholatnya tidak sah nah karena tidak ada niatnya nah meningkat kalau sudah berumur 10 tahun diperintahkan dipukul kalau meninggalkannya ya wa wadribum 'alaihim abna'u ashrin ketika seumur 10 tahun jika menilaikannya pukul wa farriqu bainahum fil madaji dan pisahkan di antara mereka satu sama lainnya dipisahkan di tempat tidur ini pelajaran adab karena tidur ya itu terkait dengan tersingkapnya aurat maka sudah dipisahkan laki-laki dan wanita nah sehingga dalam hal, sudah diajari beradab dalam hal menjaga aurat. Nah ini semua terbiah. Ini semua terbiah. Artinya kita harus ingat bahwa kita selaku orang tua punya kewajiban menterbiah anak kita sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar bidang kita, kita serahkan kepada ahlinya. Kan begitu dan karena beratnya pendidikan anak ya dan banyaknya problem-problem kita ingin anak kita menjadi anak yang berkualitas anak soleh anak yang masya Allah bisa berkembang dengan ilmu hafal Quran hafal hadis sehingga rata-rata dari kita sulit kalau kita ingin mengandalkan diri kita sendiri di sini butuh apa? Ta'a ta'awun. Makanya ada madrasah. Ta'awun kita dengan orang-orang yang punya keahlian di bidang-bidang tertentu eh, dalam berbagai disiplin ilmu syariat, ta'awun di situ. Anak-anak kita dibekali ilmu ini, ilmu itu. Tapi bukan berarti yang asal tadi ini lepas. Bukan berarti yang asal lepas. Ta'awun ini harus terus lanjut. Bukan berarti kita serahkan sudah urusan ustadz-ustadznya saja. Nah, nah apalagi kita di sini, alhamdulillah dapat kemudahan yaitu anak-anak kita apa pulang pergi. Nah, pulang pergi sehingga tidak terputus kasih sayang perhatian dari orang tua. Dan ini hal yang sangat penting sebenarnya. Mungkin sebagian orang melalaikan. Sebagian orang seakan tidak ada komunikasi antara dia dengan ha? anaknya. Nah, padahal anak itu senang sekali kalau diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, terkadang anak itu sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, terkadang sengaja bertingkah supaya ditegur. Nah, nah kita ini menjadi murabbi pendidik yang baik, yang sabar, tenang. Ya. Tayyib. Nah, punya perhatian. Kita lihat anak kita melakukan sesuatu, jangan kita biarkan. Kalau itu salah. Ya, itu melanggar syariat, ditegur dengan cara yang baik, diarahkan. Nah, kita lihat uh, data waktu sholat. Nah, kita ajak dia sholat. Kita lihat dia berwudu. Perhatikan. Nah, meskipun di sekolah sudah diajari kan ini sebenarnya. Sudah diajari di sekolah. Jangan terus sudah lah dia sudah diajari di sekolah. Beres sudah. Nah, tidak di sini kita tetap punya kewajiban. Kita lihat, oh, main-main dia wudhunya, nggak beres wudhunya, nggak di, nggak diamalkan yang diajarkan di di sekolah. Ah, kita yang masuk di sini. Nah, kita arahkan dia wudhu yang bagus. Ya, Sholat dia kita lihat main-main di masjid. Nah, ketika kita datang ke masjid berjamaah, anak kita juga berjamaah. Seharusnya kita punya perhatian. Nah, sesekali atau dua kali atau bahkan sering atau bahkan setiap hari atau setiap waktu sholat. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan anak kita ketika sholat? Atau seandainya luput dari kita setelah kita selesai sholat, ya kita cari di mana dia? Oh dia oh, di belakang sana lagi masbuk dia. Kita ke belakang sana untuk perhatikan. Oh ternyata masbuknya, masya Allah. Nah, Allah bersama Allah Allah Allah Allah Allah Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Kelas selesai Tidak sah sholatnya Ini main-main dia Nah kita arahkan Nah dan itu kebanyakan anak-anak kita seperti itu Nah ini kebanyakan Rata-rata nah, anak-anak masih anak-anak Nah butuh diarahkan Butuh diarahkan butuh diperhatikan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja terus seperti itu tadi terbiasa. Nah, dan dengan harapan barakallahu fikum tidak boleh ada yang antara kita yang putus asa. Insya asalkan kita memang tawakal ala Allah berusaha ya melaksanakan kewajiban ini memperhatikan kemudian kita banyak berdoa banyak berdoa banyak berdoa banyak berdoa untuk kebaikan anak kita dan dengan bertambahnya usia bertambahnya usia terus diarahkan Semoga nanti semakin bertambah usianya, semakin terarah, semakin bertambah usianya, semakin terarah. Tidak putus asa seperti itu. Di antara juga pendidikan yang eh, tarbiyah yang ada dalam hadis perintah Nabi SAW kufu sibyanakum eh, ba'dal maghrib. Nah, ada guru bisyams yaitu tahan anak-anak kalian setelah maghrib. Nah, yang ditahan di rumah, jangan berkeliaran karena syaitan syaitan muntasir muntasir muntasirun itu waktu ke syaitan ber, berkeliaran jadi terfahami dari hadis ini di samping tujuannya untuk menjaga anak kita supaya tidak termudaratkan tidak dipermainkan oleh syaitan yang berkeliaran pada maghrib dan maghrib yang kita menahan mereka di rumah dari sisi lain menunjukkan kepada kita bahwa itu memang sudah bukan waktu-waktu untuk bermain bermain nah sudah bukan waktu-waktu untuk bermain nah inilah akhirnya diantaranya jadi problem bahwa anak-anak kita banyak yang masih berkeliaran eh, di luar rumah setelah maghrib. Nah, kita tentunya prihatin dengan hal yang seperti ini. Masing-masing kita selaku orang tua harus prihatin dengan ini. Nah, bukan justru kita membiarkan atau menganggap itu biasa. Di samping hadis ini tadi adanya kekhawatiran termudaratkan oleh syaitan. Hal-hal lain banyak mafasid yang bisa terjadi karena itu waktu-waktu yang waktu-waktu yang gelap sudah. Nah, memungkinkan anak-anak bermain dengan hal-hal yang tidak benar, kegiatan-kegiatan yang tidak benar, ya yang kita tidak sulit memantaunya karena gelap malam hari nah belum lagi khawatiran nanti di digigit hewan berbisa kalajengking atau ular atau semisalnya nah sehingga ini memang harus ada solusi maka pertama ditanamkan terlebih dahulu masing-masing kita wali orang tua ini Ingat tadi, kewajiban ini tadi menterbiah anak termasuk dalamnya dalam hal ini ya tidak ya sepantasnya tidak benar kalau kita membiarkan anak kita berkeliaran bermain setelah maghrib. Nah, ini pertama dulu. Yang penting pertama kita yakin, kita pegang. Kalau ini sudah kita pegang, akan ada semangat sudah untuk menjaga. Tetapi terkadang mungkin sebagian keluarga kondisi keadaan atau karakter anak yang membuat dia kesulitan misalkan ya mengatur anaknya. Nah, maka eh, ada cara-cara lain yang akan kita usahakan dan kita upayakan sambil ini tadi terus berupaya dengan dengan metode-metode pendekatan pemahaman ya terkadang terpaksa anak itu mungkin e, jika dibutuhkan ditegasi atau dikerasi tetapi dengan dengan tidak memudaratkan dia tidak membahayakan dia fisiknya nah ya nah jadi masing-masing wali orang tua maksudnya ya ini pertama nah kemudian kita berusaha ada ada ta'awun untuk untuk me, mengatasi ini. Nah, mengatasi ini. Di antara ta'awunnya ini tadi pertama kita ingin sepakat dulu. ini ada kesepakatan di antara kita semuanya, di antara antum semua seluruh warga sepakat bahwa tidak dibenarkan ada anak-anak yang berkeliaran di luar rumah pada maghrib. Ada kesepakatan ini. Ya, di atas satu kalimat. Nah, sehingga nanti enak kalau sudah kesepakatan. Artinya bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik. Nah, sehingga masing-masing e, <clears throat> merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan saudaranya dan saudaranya yang diingatkan juga sudah dibangun di atas husnudzon karena sudah paham oh ini memang kita sudah sepakat seperti ini. Ini kelalaian saya. Jazakallah khair diingatkan. Nah. Baik. Ditambah lagi akan diupayakan solusi dari arah madrasah yaitu di madrasah anak-anak akan diberi tugas ya yang harus dikerjakan benal maghrib wa isya. Tugasnya ini harus dikerjakan tapi mengerjakannya tidak boleh di waktu, harus antara maghrib dan isya. Nah, ini. Nah, maksudnya memberi apa? Kesibuk kesibukan. ini siasa syariah namanya itu. Hah? Diakal-akali itu tergolong apa? Siasa syar syariah. Disiasati. Ya. Politik syar'i. Nah, bagaimana ini disiasati supaya masalah problem ini teratasi. Nah, dibutuhkan nanti eh, ada parat bukti dari walinya bahwa betul dia kerjakan itu. Ya boleh jadi mungkin Eh, dia cepat selesai atau apa. Sudah saya sudah selesai nih. Nah, ya sudah selesai. Ya main kalau mau main main dalam rumah. Begitu. Nah, di antara anak teringat mungkin di antara caranya mungkin difasilitasi anaknya. Ingin bermain difasilitasi mainan-mainan yang membuat dia bisa asyik main di waktu itu seperti itu tetapi dalam rumah dan tidak berbahaya. Permainan apa saja yang mubah. Nah. Ya. Asalkan bukan permainan-permainan yang atau keasikan-keasikan kegiatan-kegiatan yang bisa membahayakan perkembangannya, terbiahnya. Nah, bukan yang sifatnya internet atau game dan semisalnya. Nah, permainan yang mubah banyak sekali. Nah, kelereng dan semisalnya. Nah, ataukah di, diajak menggambar-gambar gunung atau nah atau kasihkan-kasihkan apa saja masing-masing insya Allah punya inisiatif kalau ini. Nah, nah dengan cara seperti ini anak-anak insya Allah akan terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa, ini insya Allah saya yakin ini hanya awal-awal. Sulitnya mungkin awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa dan terpola di lingkungan ini terpola bahwa anak-anak itu kalau badan maghrib bukan waktu main dan semua dalam rumah, lama kelamaan akan mudah akhirnya. Karena adik-adiknya juga akan ikut nanti. Tapi kalau ini terus dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, adiknya pun ikut. Akhirnya jadi kebiasa, kebiasaan dan sulit dibendung ke Padahal tidak bagus untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, kemudian akan disempurnakan lagi. Mungkin terkadang ada anak-anak yang lolos atau ini nanti akan ada pen, penjagaan tahun dalam bentuk penjagaan nah itu sudah ringan sudah kenapa ringan tinggal dua tiga orang mungkin yang lolos tinggal diarahkan. Nah, tinggal di diarahkan. Barakallahu fiikum. Kemudian terkhusus anak-anaknya juga nanti butuh tausiah khusus. Anak-anak juga akan dikumpulkan. Nah, nanti oleh ustadz-ustadznya akan diberi bimbingan arahan ya agar memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya. Masya Allah kalau di situ disibukkan dengan mengerjakan uh, eh, PR ya Taibatul manzil yang sifatnya bermanfaat bagi dia. Ya, khab. Ya, ataukah mufradat bahasa Arab ataukah ya hafalan-hafalan hadis atau doa di situ. Dia Masya Allah daripada terbuang sana kemari untuk main ini dan itu tanpa terkontrol. Nah, bayangkan berapa waktu, berapa lama itu waktunya benar maghrib isya itu? Bisa satu jam. Banyak yang bisa dihasilkan itu kalau berjalan nah ya mungkin untuk pakai setengah jam ini ya, ya namanya anak-anak ya terkadang diselingi main diselingi ini dan itu Barakallahu fikum. Eh, ini yang mungkin saya sampaikan. Apakah ada yang tersisa? Tolong diingatkan. Barakallahu fikum. Yang ter, ya, hal-hal yang lain mungkin uh, eh, insyaallah antum seperti berjalan biasanya bisa disampaikan nanti uh, yang terpenting bagi anak ini tadi tausiah terkait dengan tanggung jawab anak. Siapa di antara kita yang serius melaksanakan kewajiban ini, memperhatikan tarbiyah ini dan mencurahkan seluruh kemampuan kita. Selain perhatian, kasih sayang, komunikasi dengan anak, kemudian dari sisi eh, kebutuhan-kebutuhan fasilitasnya kita penuhi, pahalanya besar ya, ikhwan dan yang akan meraih hasilnya juga kita. Kalau anak kita kemudian jadi anak yang tumbuh berkembang menjadi orang soleh, orang yang berilmu, masya Allah rajin beribadah, beradab, nah akan mengalir terus pahalanya kepada kita sendiri. Sampai pun kita meninggal, ya sampai kita meninggal tidak terputus terus mengalir. Nah pahalanya kepada kita. Akhirnya kita sama membutuhkan banyak pahala untuk akhirat kita. Nah, sehingga jangan ya sampai kita lalai dalam masalah ini barakallahu fikum